selesai melaksanakan kewajiban seorang muslim yaitu mengerjakan salat subuh berjamaah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu yang menunjukkan indahnya memutangi orang lain, maka saya ingin memberikan beberapa mukadim Yang pertama, ketahuilah bahwasanya di dalam surga di dalam dunia terdapat surga. Barang siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Beliau mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul al akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga dunia niscaya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa maksud perkataan ini? Perkataan ini bukan ayat, bukan hadis. Perkataan seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah. Tetapi perkataan ini adalah intisari dari beberapa ayat dan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Inna di dunia jannah, Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga. Barang siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, niscaya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Maksud perkataan ini adalah di dalam dunia terdapat sebuah surga yaitu kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga yang dunia. Kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah surganya dunia. Barang siapa yang belum pernah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Dan kelezatan ibadah kepada Allah kita bisa dapatkan adalah tatkala kita menjadi penolong bagi orang lain di saat kita pun aturan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan ibadah akan kita dapatkan tatkala kita mampu menolong orang lain, padahal kita pun tergolong orang yang patut ditolong. Perhatikan baik-baik hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'mal wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah mana yang paling besar ganjaran pahalanya? Sebelum saya lanjutkan, saya menyimpang sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mana akhirnya dengan gaya hidup ini Para sahabat mendapatkan ridho Allah. Dengan ridho tersebut mereka pasti masuk surga. Salah satu gaya hidup mereka dalam ibadah kepada Allah adalah dan tanamkan ini di dalam hati kita yaitu untuk urusan akhirat untuk urusan ibadah maka harus mencari derajat ibadah yang paling bukan hanya sekedar sholat tunai kewajiban, bukan hanya sekedar puasa selesai kewajiban, tidak. Mencari nilai kualitas ibadah sholat dan puasa serta ibadah-ibadah lainnya yang berada tinggi diambilkan dari hadis tadi. Lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Nabi radhiyallahu Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bukan hanya sekedar bersedekah, tapi mencari pahala sedekah yang paling besar. Dalam perihal salat juga seperti itu. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yusalli, wa ma kutiba min salatihi إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها nisfuha sesungguhnya seseorang sholat tidaklah dia dituliskan pahala sholatnya kecuali sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, setengah. Berbeda-beda sholatnya. Imamnya satu, masjidnya Baitul Makmur, mas, sholatnya sama, gerakannya sama. Si fulan dapat setengah dari pahala sholatnya, si fulan dapat hanya sepersepuluh dari pahala sholatnya. Gaya hidup para sahabat sehingga mereka mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah yang dengan ridha tersebut mereka pasti masuk surga salah satu gaya hidup mereka kalau urusan ibadah tidak mau yang lecek-lecek kerendahan, gak mau harus yang tinggi dalam urusan berkurban dalam hadis riwayat Imam Ahmad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan tidak berkurban dengan hewan sembarangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dhuhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bikabshayn amlahayn azimain saminain aqrainain amlahain." Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba kibas jantan yang besar dan gemuk. Ya, maka tidak seperti sebagian orang kalau lagi berkurban mencari yang panitia kurban yang paling murah harganya. Menjual sapi atau kambing yang paling murah harganya. Akhirnya di hari-hari kurban, di hari raya Idul Adha, datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena panitia bingung mau nyari sapi dengan harga sekian di mana dapatnya? Selalu untuk urusan akhirat, kenapa harus yang paling rendah? Adapun untuk urusan dunia, kita senantiasa menuntut yang paling perfect, yang paling sempurna. Rumah ini yang paling mewah, mobil ini yang paling megah, istri ini yang paling cantik. Padahal itu semua akan hancur, akan cepat rusak. Sedangkan untuk urusan akhirat yang kekal, yang baik, yang terpuji, yang semuanya mendapatkan kekekalan dari Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Kita senantiasa ingin yang sekedarnya. Contoh nyata. Saya tantang seluruh jamaah masjid ratusan ini Mungkin ini sampai seribu. Saya tantang orang-orang yang hadir di sini. Pernahkah kita berdoa sebagaimana doanya Rekash bin Mihsan radhiyallahu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min ummati sab'ina alfan la yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Sesungguhnya dari umatku ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kemudian Ukasyah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, Ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku termasuk daripada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah Anda pernah di antara kita berdoa kepada Allah masuk surga jauh dari api neraka? Oh banyak Ustaz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Dalam doa yang lain, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni a'udzu bika minan nar, Allahumma inni a'udzu bika minan nar, Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Ini banyak. Tapi yang minta surga masuk surga tanpa hisab tanpa azab yang pernah Alhamdulillah. Masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Bukan sekedar masuk tanpa hisab tanpa azab. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagi yang sering bepergian. Dia akan mendapati proses imigrasi. Misalkan ada orang yang bepergian umroh. Dia akan sering mendapati proses imigrasi Nah, proses imigrasi ada yang cepat, ada yang lambat. Suatu ketika saya pernah umroh membawa jamaah, kemudian hampir semua jamaah sudah keluar, tinggal lima orang ini terlambat. Sama pegawai imigrasinya main mainkan Kadang dia minum teh, kadang dia main handphone, dilihat saja paspornya habis itu di samping, dipanggil yang di belakang sini engkau, stempel yang di belakang maju. Yang lima orang ini lambat sekali. Dalam hati saya subhanallah. Begini, kalau ngantri tidak dapat prioritas, tidak dapat utama, harus ngantri, harus menjalani pemeriksaan, dan lebih luar biasa lagi surga. Ketika Anda masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini luar biasa indahnya. Ingin tahu? Lihat ya, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yudnil mu'mina al qiyamah." Di hari kiamat diperhatikan permasalahan hisab Termasuk di dalamnya berkaitan dengan hutang yang akan saya bicarakan. Sesungguhnya Allah mendekati kepada hambanya pada hari kiamat. Mendekat Allah kepada hambanya. Fariyadahu karena alaihi wa yasturu rabbu. Allah meletakkan penutupnya terhadap hamba tersebut. Tidak ada jarak antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah bertanya, beratnya hisab maka mintalah surga, masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Indah dan itu kebiasaan para sahabat. Ya. Kalau urusan akhirat mencari yang paling eksklusif, yang paling perfect, sempurna. Ini tidak terbalik kadang-kadang. Urusan dunia yang paling sempurna urusan akhir sekedarnya. Nanti saya akan berikan saya lanjutkan hadis tentang Isa tadi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian Allah bertanya kepada Fulan tersebut, "Ya Fulan, atahrifu nafsa kaza minat ini pemandangan Isa?" Wahai Fulan, kamu engkau ini dosamu? Kemudian Fulan tersebut mengatakan, "Bala ya, nggak bisa. Dia nggak bisa ngelak. Diperlihatkan oleh Allah bertanya, Iya wahai Rabbku itu dosamu. Makanya kata para ulama, silahkan Anda berakhir asalkan Anda mampu untuk menghindar dari hisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Silahkan berzina, silahkan minum khamr, silahkan beriba, silahkan berbuat syirik asalkan Anda mampu mengelak dari perhitungan Allah nanti pada hari kiamat dan itu mustahil. Kemudian Ata'rifu bagaimana? Ada ata'rifu dzamba bagaimana? Tahu enggak kamu ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu sampai hatta qarrahu bidunubi sampai dia menetapkan seluruh dosa-dosanya wa ra'a nafsahu annahu har dan dia mengira oh Allah binasa oh, udah sekak ternya habis mati sudah pasti hancur disiksa oleh Allah semua dosa diketahui oleh Allah maka itu pemandangan Isa berat Bagaimana indahnya kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Begitulah kebiasaan para sahabat. Kalau urusan akhirat senantiasa mau yang paling tinggi, yang paling eksklusif, yang paling perfect. Ada urusan dunia. Kebalikan di zaman sekarang, urusan dunia sebagai orang sekedar. <coughs> Saya pernah di salah satu kota besar di Indonesia. Sebelum Jumat, saya melihat orang Lihat, untuk urusan akhirat kadang untuk urusan akhirat kadang-kadang sebagian orang sekedar urusan dunia uang guys Hari Jumat, seorang pemuda pergi sholat Jumat dengan Pakaian bagaimana? Ya, pakai kaos putih, oblong. Kemudian pakai celana selutut. Kemudian pakai sarung. Sarungnya pun diletakkan di atas kepala. Persis kayak orang sis ini. Ingin sholat apa ini? Jumat ingin sholat yang paling utama dalam sepekan di hari yang paling utama berada berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidak ada hari yang paling utama dalam sepekan kecuali di Jumat. Kemudian datang ke masjid, khatib naik ke atas mimbar, dia ngobrol. Pas sudah diikomakan sholat, baru turun sarungnya. Baru dia pakai, itu pun tidak pakai peci itu ingin menghadap Allah sang khaliknya yang menciptakannya ternyata apa? kaos oblongnya itu pun ada tulisannya ngapain lu lihat gua tulis gitu menghadap Allah seperti coba kalau seandainya kerja bagaimana dia necisnya pakai baju hat yang sudah disetrika pakai celana yang begitu apinya disetrika, harus pakai sepatu, harus peralatan sama sekarang. Kalau untuk ilmu syariah, ya, kalau untuk rezeki dunia, oh luar biasa. Mohon maaf yang kerja di bengkel, kadang-kadang di sini obeng nomor 21, di sini nomor 19, di sini nomor 20, semuanya lengkap pakai baju kodok untuk nuntut rezeki dunia Adapun ketika untuk ilmu untuk keperluan akhirat asal data tidak nyata kena semua ya Maka saya umumkan ini video bisa di download nanti di di mana namanya di bali mengaji.com silahkan dilihat. Ya, kalau seandainya yang hadir sekelas Imam Syafi'i silahkan ada nyata. Imam Syafi'i satu malam membaca kitab Muwatta ratusan hadis, beliau langsung hafal besoknya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, "Inna fika lahu fala tuqfihu bil ma'siyah." Wahai Imam, wahai Syafi'i, sesungguhnya di dalam dirimu ada cahaya, maka jangan engkau redupkan cahaya tersebut dengan maksiat Hendaknya datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam dunia terdapat surga. Surga dunia adalah lezat tatkala beribadah kepada Allah. Di antaranya saat kita sempit kita tetap beribadah kepada Allah. Saat kita sedikit tetap bersedekah kepada Allah. Saat harta juga kekurangan, kita tetap menghutangi orang lain. Ini lezat lebih luar biasa lezat dibandingkan mendapatkan harta bertumpuk. Emas, perak, kiloan. Rasakan itu. Lihat hadis Rasulullah SAW tadi. Ya Rasulullah, ayu sadaqah fi aman. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama, paling besar, Ingat Pak, tadi sudah kita ambil pelajaran gaya hidup para sahabat mencari yang paling tinggi, bukan yang paling rendah dalam ibadah. Dalam surga juga seperti itu. Saya tambah penjelasannya sedikit. Minta surga juga, jangan mau surga yang ecek-ecek. <coughs> Anda pernah bilang ke orang ke saya, Ustaz, saya tahu surga itu indah. Saya ingin masuk surga. Tapi saya tahu diri saya. Saya itu sukanya hoya-hoya, Saya itu sukanya terlambat sholat. Saya itu sukanya begini dan begitu. Tapi saya tidak masuk surga. Bolehkah saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga? Meskipun emperannya saja tidak apa-apa. Maka jawabannya tidak boleh. Harus minta yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Is'alul firdaus, minta kalian surga firdaus." kita surga Firdaus. Al Firdaus a'la jannah. Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Jadi harus punya optimisme untuk masuk surga. Dan masuk surga bukan sekedar surga yang paling tinggi. Ini urusan akhirat harus seperti ini. Rubah cara berpikir kita kalau urusan akhirat harus yang paling besar, harus yang paling perfect. Bukan sekedar menaik kewajiban, Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tadi, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan judul muqim hadis riwayat Imam Abu Artinya sedekah yang dikeluarkan tak kalah sedikitnya harta dan dalam keadaan kita pun kesusahan dalam harta. Itulah lezatnya ibadah. Di sini lezatnya ibadah, di sini surga dunia. Di sini pula kita kaitkan dengan perkara hutang, menghutangi orang lain. Indah menghutangi orang lain dari sisi mana? Tatkala kita mengeluarkan dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kalau Anda masih ragu-ragu menyedekahkan apa di jalan Allah, maka sebenarnya kita kita sadari atau kita tidak sadar, kita sedang tidak terlalu yakin dengan janji-janji Allah. Saya ulangi, kalau Anda masih ragu-ragu menghutangi orang lain, atau nanti saya akan bahas tentang indahnya mengutangi orang lain. Kalau Anda masih ragu-ragu menunda pem pembayaran orang yang sulit bayar hutang. Atau kalau Anda masih ragu-ragu untuk membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Maka sebenarnya dalam hati kita ada semacam kekurang yakinan tentang janji-janji Allah bagi orang yang menghutangi. Kekurang yakinan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengutang. Perhatikan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah bagi orang yang mengutang dan saya berharap akan terulang lagi kejadian. Ketika saya mengisi di Jakarta tentang masalah ini, mudah-mudahan pun terjadi kejadian yang sama. Saya ingin mendapatkan SMS SMS gembira yang mengabarkan Ustaz, Alhamdulillah dengan kajian yang saya dengar, saya sudah membebaskan hutang orang lain Berarti sekarang ini saya sedang ngompor-ngomporin Bapak Ibu sekalian untuk membebaskan hutang orang lain. Yang pertama, indahnya menghutangi orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tayalisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kullu qarnin sadaqah." setiap ya, setiap hutangan piutang yang kita berikan itu disebut sebagai sedekah. Saya tidak yakin ada orang kaya manapun mampu bersedekah setiap hari satu dalam jumlah yang banyak dan itu bisa didapatkan dengan cara mengutangi orang lain. Apa maksud hadis ini? Kullu qardin sadaqah. Setiap hutangan yang kita berikan kepada orang lain, maka itu dianggap sedekah. Kalau saya mengutangi Bapak 500 ribu, berarti selama hutang tersebut belum dibayar, berarti saya dinamakan orang yang Abu Bakar bersedekah setiap harinya. Ada kira-kira orang yang bersedekah 500 ribu per hari. Orang kaya mana saya jarang bersedekah seperti ini. Ada siapa mereka? Orang yang menghutangi orang lain. Ini sisi indahnya menghutangi orang lain yang pertama. Setiap pintar yang kita berikan kepada orang lain maka itu dianggap sebagai pahala sedekah. Cuma sebagian orang sulit ini. Ya, saya sebutkan saja secara detail. misalkan contoh ada kerabat kita datang Ada kerabat kita datang ke rumah. Kerabat bukan orang lain, keluarga. Kemudian dia minjam uang, minjam bukan mengambil. Kemudian dia datangnya pun tidak setiap waktu. Itu saja saat dia memerlukan. Kemudian dia meminjam uang itu pun tidak besar. Cuma mungkin sejuta, dua juta, seratus ribu, dua ratus ribu, lima ratus ribu sedangkan kita punya belasan juta, puluhan juta. Itu yang minjam kerabat, minjamnya pun tidak setiap saat, itu pun meminjam, minjamnya pun tidak banyak, akan dikembalikan. Itu pun sebentar ya, Mas, saya mau ke dalam di dalam ngapain? Dia musyawarah dengan istrinya. Ayo gimana? Kita kasih pinjaman kan? Saya beri contoh detil. Orang punya duit 15 juta. Ingin dipinjam oleh orang lain 2 juta saja. Kalau dikasih pun masih bisa berapa juta? 13 juta masih banyak. Ini dipinjami. Pinjamnya pun tidak setiap hari. Yang minjam pun kerabat. Itu pun manis. Meminjam bukan meminta. Musyawarahnya lama Betul? Musyawarah lama. Ayo gimana nih? Kita tanya kalau dikasih nanti gimana dia bayar? Kemudian sang istri menyimpan, iya mas, kalau dikasih nanti dia ketagihan. Jujur saja kita dengan diri kita. Coba Ya. Itu urusan akhirat seperti itu manusia. Sekedarnya sulit untuk keluar. Tapi giliran, giliran urusan dunia. Coba pergi ke mall, pergi ke supermarket. Bawa keranjang, ngambil apa saja. Nggak pernah mikir. Tuh oh, nanti gimana habislah duit saya. Nggak mikir, masukin aja semua ke keranjang. Keluar dari mall beranjak jutaan rupiah. Bahkan ada kadang-kadang ini pernah saya sebutkan juga, ada kadang-kadang orang beli sesuatu karena lucu. Ih, lucu beli apa? Jadi beli karena lucu, enggak beli karena butuh atau perlu. Betul? Terutama yang di atas. Beli kan bau juga. Oh, bau. Oh di bawah ibu. Iya. Ini ada orang ada ih lucu beli ah beli karena lucu bukan beli karena lapar beli karena haus beli karena butuh saya ingin pakai ini lucu subhanallah itu nggak mikir untuk urusan seperti itu nggak mikir nah saya ingin bertanya kenapa pak Kenapa untuk urusan dunia orang tidak pernah mikir? Sedangkan untuk urusan akhirat tadi mengutang orang lain mikirnya lama Padahal, padahal seperti yang saya sebutkan tadi, kalaupun dikasih 2 juta, Anda masih punya 13 juta. Ya. Maka jawabannya adalah karena kita kadang-kadang kurang yakin dengan janji siapa? Saya berikan rahasia menarik Pak. Agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Dan perlu diketahui Terutama orang-orang yang luaskan rezeki. Ya, Jangan petang-petang dengan rezeki Anda. Rumah megah, mobil mewah, ya, emas di mana-mana, saya pernah melihat ibu-ibu pakai emas tahu Pak dari mulai sini ke sini. Dipakai semua. Subhanallah. Ya. Ini kalau seandainya tahu atau yang kamu jalankan di jalan Allah, kamu sedekahkan, menolong orang, mengutang orang lain, itu yang merupakan milikmu hakiki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Saya ingin menyebutkan sebuah tips. Kenapa seorang kalau urusan dunia beli sesuatu bahkan kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri atau luarnya luar negeri. Nah, itu saya sudah kesal. Ya, kalau datang ke luar negeri atau luarnya luar negeri sampai ke Denpasar Bali melihat orang-orang yang ada di Bali ya, cuma sampai Bali hmm. Amerika Eropa cuma sampai apalagi saya yang di pedalaman Banjarmasin Nih Amerika, Eropa. ada hal yang di sana dilihat cuma apa? Aurat. Betul? Ya. Itu kalau ingin pelesiran keluar negeri, itu lebih dari apa? Kadang-kadang mengeluarkan dolar ribuan dolar puluhan juta nggak mikir. Tapi giliran ada yang meminjam uang 500 ribu, mikirnya lama. Sebentar ya Pak, saya masuk ke dalam dulu. Musyawarah, dengan istri tiga jam sampai ditinggal oleh kesimpulan fulan tersebut yang ingin Saya pulang dulu kan, silahkan orang dulu kan. ya. Apa hasil? Kenapa sampai begitu berat? Ternyata perhatikan. Silahkan cek di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah harta kalian sebelum tidak ada kunyah wala syafa'ah wal kafirunahum dzalimin. Tidak ada pertemanan nantinya di hari kiamat, tidak ada syafaat. Sedekahkan harta kalian. Lihat di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Perintah bersedekah, menghutangi orang lain atau mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan terasa berat kalau kita tidak meyakini benar-benar kuasa Allah. Makanya setelah surat Al-Baqarah ayat 254 Allah menyebutkan ayat kursi ayat 255. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa disebutkan ayat kursi? Apa hubungan sedekah dengan ayat kursi? Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita Nabi Ibrahim yang menunjukkan kuasa Allah. Kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan matahari dari barat. Ayo kalian orang-orang kafir, datangkan matahari dari timur. Kemudian Allah menceritakan tentang kuasanya lagi. Bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang mati. Kemudian Allah menceritakan kuasanya lagi. Tentang Nabi Ibrahim yang minta diperlihatkan oleh Allah bagaimana menghidupkan yang mati. Ya Rabbi arini kaifa tuhil maut. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Bapak Ibu saudara-saudari, semua cerita ini setelah ayat sedekah adalah tujuannya ingin menjelaskan kepada manusia, wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kapan anda bersedekah, yakinlah Allah Maha Kuasa menggantikan harta anda. Makanya rahasianya ayat sedekah pada ayat surat Al-Baqarah 254. Dari mulai 255 sampai 260. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 260. 6 ayat Allah cuma menceritakan tentang kuasanya. Agar manusia yakin kalau saya sedekah menghutangi orang atau membebaskan hutang orang lain itu Allah mampu maha kuasa mengembalikan harta saya. Makanya di ayat 261 Allah kembali menceritakan sedekah. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u man yasha. Wallahu wasi'un. Allah Perumpamaan orang yang bersedekah maka seperti perumpamaan orang yang menanam satu biji. Yang satu biji tersebut akan tumbuh tujuh bulir, kemudian dari tujuh bulir dilipatkan menjadi tujuh ratus, dilipatkan lagi tanpa batas dan Allah maha luas. Lihat, kapan anda mulai malas mengeluarkan sedekah, mulai ragu-ragu, Sedekah kan ya? Nanti kalau sedekah kan anak bini saya makan apa? Maka jawabannya mudah, makan nasi. Kalau kapan ragu-ragu kita mengutangi orang lain, maka ingat kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Bismillah. Itu tips agar tidak bakhil, kikir, pelik, medit. Bahasa Bali apa? Hah? Hah? Pahit? agar tidak pahit adalah yakini kuasa Allah. Catat ini. Tips agar tidak pahit yakini kuasa Allah. Catat jadikan status di Facebook. Kesel saya ini. Makanya para ulama rahimahullah taala pernah mengatakan di antaranya perkataan kalau tidak salah Syekh Islam ini beliau pernah mengatakan qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Orang yang basi, kikir, pelit, medit, pahit itu sebenarnya dia sudah sedang bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Jangan-jangan Allah nggak ganti Jangan-jangan Allah tidak mengganti harta saya. Ya, itu tips. Indahnya e, mengutangi orang lain yang kedua dilihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salafa yajri majrai as sadaqah." Majra as sadaqah. Sesungguhnya menghutangi orang lain seakan-akan kita mendapatkan pahala setengah dari sedekah. Jadi kalau saya menghutangi 500 ribu orang lain maka berarti berdasarkan hadis ini dan hadis ini riwayatnya sahih seakan-akan saya selama belum dibayar hutang tersebut kepada saya saya berarti bersedekah setiap harinya setengah dari yang saya hutangkan. Berarti berapa? 250. Dan saya tidak yakin ada orang kaya manapun yang bersedekah setiap hari 250 Betul? Ini yang kedua. Indahnya mengutangi orang lain yang kedua dianggap bersedekah setiap harinya setengah dari jumlah yang ia hutangkan. Hadis yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini indahnya mengutangi orang lain yang ketiga. Mamin muslimin Allah yukridu musliman korban marratain illa kana kasadaqatiha marrah. Tidaklah seorang muslim menghutangi orang muslim lainnya dengan menghutangi dua kali melainkan dia akan dianggap sebagai ya. dia akan dianggap sebagai bersedekah sekali. Kalau saya mengutangi sekali orang lain, kemudian kali yang kedua, maka dianggap sebagai bersedekah sekali. Ini keutamaan yang ketiga hampir sama semua satu, dua dan tiga. Yang berbeda yang keempat. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia di antaranya mengutangi orang lain. Dan di sini terlihat indahnya mengutangi orang lain. Pak, alangkah indahnya kalau seandainya orang benar-benar kesempitan dengan bantuan kita dia benar-benar tertolong pada saat itu mungkin lisannya akan berdoa untuk kebaikan orang yang menolongnya. Maka salah satu titik bersedekah Pak, bukan sekedar keluar apa sedekah, Pak. cari orang yang paling sangat membutuhkan. Kalau kita tolong, kalau kita hutangi dia, dia akan tertolong hidupnya. Cari orang-orang seperti ini. Dan ini amalan paling utama di sisi Allah. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sururun yudkhilu ala qalbi muslim." Kegembiraan, ketenangan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim akibat bantuan kita seorang muslim merasa senang gembira. Sama Mungkin sama saya bersedekah dengan bapak ini, tetapi beliau berkecukupan dan saya bersedekah dengan orang yang di luar sana, tetapi orang tersebut sangat kelaparan. Sama sedekah, tetapi pahalanya Yang di sana benar-benar merasa tertolong. Maka cari Pak yang seperti ini. Barang siapa yang me, me, melapangkan kesulitan seorang beriman dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan lapangkan kesulitan akhiratnya. Bapak tahu kesulitan akhirat bagaimana? Satu, lihat Pak, kesulitan akhirat. Akhirat kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, itu dimulai saat kita mati. Kapan kita mati maka mulai saat itulah kiamatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Man mata qamat kiamatu. Barang siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Dan kalau berbicara masalah sakaratul maut saja. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anhumah pernah bertanya kepada bapaknya, tentang bagaimana sakaratul maut. Ya abati, wahai bapakku, kaifa sakaratul maut? Bapaknya sedang sekarat, dia tanya. Rasa sekarat yang kamu rasakan gimana, wahai bapak? Ini subhanallah anak ini bukan yang ya. Tetapi itulah para sahabat Nabi allah Wahai bapakku, engkau pernah berkata Ketika engkau masih sehat, alangkah indahnya kalau saya bertemu dengan orang yang berakal, menceritakan bagaimana beratnya sakaratul maut. Sekarang engkau dalam keadaan sakaratul maut, maka ceritakanlah kepada kami bagaimana sakaratul maut. Perhatikan yang belum pernah men- mengetahui tentang beratnya sakaratul maut. Bahkan yang belum pernah Ingat itu mah hidup rupiah dolar, hidup rupiah dolar seakan-akan tidak pernah mati. Perhatikan hadis ini. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya al tadkirah Di akhir mauta wa umuri akhirah. Kata kata sahabat Abdullah bin uh, Amr bin As radhiyallahu anhu, bagaimana kematian? Bagaimana sakaratul maut? Dan bagi orang yang melapangkan orang lain, menghutangi orang lain, ketika kata Rasul Beliau mengatakan, "Ka'anna jambi kita Seakan-akan tubuhku ini disempitkan. Kemudian Pak, belum selesai. Sebelum saya lanjutkan, silahkan nafas Anda dalam-dalam pagi ini. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ka'anni atanaffasu min sami ibrah." Seakan-akan aku bernafas dari lubang darah yang belum pernah mengenal kematian. Tolong orang agar kita dilapangkan ketika kita dalam keadaan mati. bernapas dalam keadaan dalam lubang jarum. Tarik nafas dalam-dalam. Senyaman-nyamannya sekarang. Sebelum Anda bernapas dari lubang jarum. Ketika sakaratul mau Belum selesai ini. Wa ka'anna husna syaukin. Seakan-akan ranting-ranting berduri dijalankan dari kedua telapak kakiku, dipukulkan sampai ke kepalaku. Itu Rasul mau Itu sulitnya kesulitan hari kiamat. Siapa yang ingin dilapangkan dari kesulitan hari kiamat, silahkan lapangkan orang ketika dia sulit di dunia, hutangi orang lain bebaskan orang lain. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kesulitan pertama. Itu pun tak kalah mati. Belum lagi kesulitan dikubur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marai itu qad asbaha min al qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan kecuali tak kalah mayat di dalam kubur. Datang dua malaikat yang besar, hitam kebiru-biruan. Melakukan fitnah terhadap pertanyaan dalam kubur. Dan sebelum itu semua kuburan manusia yadummu dhamma yudammu dhamma akan dilipatkan akan disempitkan sampai ke sempit-sempit ulang belulangnya menyatu siapa yang ingin dilapangkan dari kesulitan ini maka rapatkanlah orang-orang yang sulit di dunia. Waktunya habis, sebenarnya materi saya masih panjang, sebenarnya masih banyak indahnya menghutangi orang lain. Saya, saya sebutkan secara cepat di antaranya kesulitan akhirat Pak, yaitu berjalan di atas syurga. Semua dari kita akan menjalani. Sifat syurga anak. Yang pertama, dahulu licin, becek, mezillah, menggelincirkan. Yang kedua, ahad min as-sayf adaqu min asy'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemudian yang kelima, yaitu fi hafatayhi kalalib wa Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait diperintahkan untuk dikait orang-orang yang orang-orang yang diperintahkan untuk dikait dalam keadaan seperti itu, itu pun ditambah gelap. Jembatan yang seperti itu yang semua manusia harus melewatinya ditambah dengan dalam keadaan gelap. Semua manusia akan diperintahkan berjalan dan mendapatkan cahaya sesuai dengan apa? Bukan bentuk rupa wajah, bukan dengan titel, bukan dengan jabatan, dengan harta, dengan dengan amal, Ya. Nah, ini orang akan digunakan dia di atas sirat yang sifatnya seperti kalau seandainya dia dia melapangkan kesulitan orang lain di antaranya menghutangi orang lain. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, indahnya menghutangi orang lain yang keempat yaitu dia seperti memerdekakan budak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi seperti memerdekakan budak dan pahala memerdekakan budak setiap anggota tubuhnya dibebaskan dari api neraka sampai kemaluannya dibebaskan dari api neraka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sebenarnya masih banyak yang lain karena tidak cukup waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Al-Ikhlas di bandara dekat bandar udara. Uh, di situ saya jelaskan tentang tergila karena hutang. Nah, salah satu salah satu yang menyebabkan orang tergila karena hutang tadi hadis yang menyebutkan inna maksurun di Sesungguhnya dia tertahan dengan hutangnya. Para ulama menjelaskan maksur di sini adalah mahbusun an dukuri jannah. Dia tertahan dari masuk surga. Dan masih banyak yang lain sisi terhinanya karena utang Makanya saya katakan agar kita tidak mudah-mudah berhutang. Karena tema kita ini sebenarnya ingin mengajak orang yang mengutangi menghutangi orang lain atau membebaskan utang orang lain Adapun kepada orang yang berhutang, jangan mudah-mudah berhutang. Kecuali dalam keadaan sangat-sangat memerlukan. Karena beratnya permasalahan hutang. Salah satu di antaranya yaitu Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam beliau tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Qamah Eh, dari Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu beliau bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah beliau didatangkan jenazah kemudian setelah itu beliau pasti bertanya hal alaihi min dain jenazah ini punya hutang enggak kalau kata para sahabat la tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi maka Nabi Muhammad Alaihi sallallahu wasallam mensolati jenazah tersebut Didatangkan jenazah yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, hal alaihi min Wahai Rasul, wahai pulang, eh, wahai para sahabat, ini jenazah punya tanggungan hutang tidak? Kalau dikatakan kepada Rasulullah, nah, iya wahai Rasulullah. Maka di awal-awal syariat Islam, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu alaihi wasallam. Silakan, salati jenazah kalian sendiri. Saya nggak mau salat. Lihat, yang mati membawa hutang tidak disolati oleh Rasulullah. Kalau tidak disolati oleh Rasulullah itu bencana. Tidak dapat doa dari Rasulullah Itu di awal-awal saya Islam. Meskipun nanti di akhir-akhirnya Rasulullah SAW bertanya, ada nggak yang mau membayarkan hutang atas mayat ini? Kalau ada, baru Rasulullah SAW sholat. Kalau tidak ada, sholat jenazah kali. Itu berat hutang. Maka jangan bermudah-mudah hutang. Ya. Semuanya dikredit. Kredit itu kan hutang. Boleh kalian bisa kredit boleh. Tapi itu hutang. Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, kalau perlu celana dalam kredit. <laughs> Ya, semuanya kredit. Hati-hati. Kita umur tidak ada mengetahui. Maka jangan sampai bahkan ada hadis riwayat Muslim ini juga termasuk terhinanya hutang. Terhina karena hutang. Yunfaru syahid kulla zambin. Yunfaru lisyarik kulla zambin. Illa Orang yang mati syahid berniat di jalan Allah akan diampuni dosanya seluruh dosa kecuali hutang. Maka berat permasalahan hutang. Dan saya sebutkan di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, yang berhutang minta halal sekarang. Lunasi atau minta halal hari ini. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang dia mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, hutang belum bayar itu kezaliman. Baik itu dia menzalimi secara harta martabat atau harta, maka minta halal sekarang Sebelum nanti tidak ada emas dan perak. Nggak apa, nggak, enggak bisa pak. Di akhirat kita itu minta maaf enggak bisa. Eh maafin saya belum bayar utang nggak. Yang ada mana pahala masih? Ya, ini kalau ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai ya kita bermudah-mudah berhutang. Nanti kalau bermudah-mudah berhutang akan terlilit hutang. Kalau sudah terik hutang, maka nanti akan menjadi orang munafik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna rojula ila gharina hadda Allah wa wahda fa'ala. Sesungguhnya seseorang kalau terlilit hutang, maka kalau dia berkata-kata dusta, kalau janji pasti ingkar janji. Bahkan kadang-kadang ya yang sangat luar biasa kunci saat tidak mampu bayar hutang dengan dua kata. Afwan Maaf saudaraku saya tidak bisa bayar. Enggak bayar. Kalau seandainya kita punya hutang, maka harus dibayar. Kak Ustaz, kalau yang mengutangi orang yang mengutangi kita itu sudah meninggal, maka cari keluarganya. Ustaz, keluarganya sudah umpuk-umpuk Afrika, Ternyata keluarganya pas hari saya datang semuanya meninggal. Maka para ulama memberikan fatwa bersedekah atas namanya dan banyak-banyak beristighfar untuknya. Itu pun baru inisiatif. saya judulnya terhina karena muka. Itu yang kita bahas kemarin Jumat sore habis Nah, ada allah lain? Wallahu Pak pernikahan ya. Jadi apakah yang bersangkutan harus eh, datang ke saya untuk kita diharapkan atau ya sudah kan bapak teman sampaikan aja sudah saya awalkan kan gitu atau gimana kan? Gimana kan? Iya. Bagus pertanyaannya. Maka sebelum saya jawab saya ingin menyebutkan ini yang tersisa dari kajian sebenarnya yaitu keindahnya membebaskan hutang orang lain. Sebelum saya sebutkan hadisnya pun saya ingin bercerita sebagian orang kadang-kadang pernah pedagang bertanya kepada saya, Ustaz, susah ya mengutangi orang lain, susah nagihnya, susah bayarnya. Maka saya katakan kepada Bapak tersebut, Pak, Bapak punya rekening berapa saya bilang? Alhamdulillah setelah ratusan ini. Utang orang tersebut berapa Satu juta. Dengar, Anda punya ratusan juta. Anda punya puluhan juta. Ya. Lihat hadis ini. Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Bukhari. Karena rajulun min bani Israel, karena tajirun min bani Israel, yudayilun nas. Ada seorang pedagang kaya di zaman bani Israel, beliau sering menghutangi orang lain. Kemudian Fa'ila roka mutsiran Kala li kalau orang tersebut melihat orang yang berhutang kepadanya sulit bayar hutang, maka dia berkata kepada pegawainya, "Tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawaz." Wahai pegawaiku, orang ini sulit bayar hutang sudah bebaskan dia, semoga Allah membebaskan kita dari hutang. Maka kata Rasulullah SAW, "Fatajawazallahu anhu." Maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW, memaafkan dan membebaskan orang tersebut dari api neraka. Ini keutamaan membebaskan orang dari hutang dengan ikhlas dan tidak hadis hadis tersebut tidak disebut, tidak disebutkan bahwasanya dia kaya atau tidak. Yang penting dia sulit bayar hutang. Dipaksa. Ya, ada cerita menarik Pak. Cerita ini dari negeri seberang, dari Lombok. Beliau pernah dua mata dengan saya, Ustaz. Saya ingin dua mata dengan Ustaz. Berhadapan hadapan, berbicara, curhat. Kemudian beliau mengatakan, boleh nggak saya menagih hutang? Saya bilang boleh Pak. Para sahabat saja jangan Pak jangan kita biasa. Para sahabat menagih hutang kepada Rasulullah. Boleh. Itu hak Bapak. Tapi kalau kau ingin keutamaan, bebaskan. Dan beliau saudara kaya, mungkin saudara minyak. Saya katakan, bebaskan. Bapak punya bank, Ratusan juta, miliar mungkin. Hutangnya berapa? Bebaskan. Tapi itu pun hak Bapak. Iya besar. Saya sebenarnya ingin membebaskan. Cuma, cuma apa lagi Pak? Saya Sudah kan? Tapi itu kenapa? Iya Ustaz, saya ingin bebasnya, Cuma hutangnya lumayan besar. Saya langsung tembak bapak tersebut. Hutangnya berapa? 10 juta. Apa punya ratusan sendiri? Apalagi yang katanya yang berhutang kerabatnya apalagi kerabat keluarga bukan orang lain bebaskan Yang ditanya semua itu pun hak bapak untuk menagih 50 juta bapak punya satu miliar maka iya Ustaz, saya mau bebas. Cuma hutangnya yang paling besar. Memang hutangnya berapa? Dua miliar Saya ketika diberitahu tersebut, saya mau rumah sebentar. Begini ya Pak, saya Kalau saya jadi bapak, saya pun mau mikir-mikir. Malah akhirnya saya beri, beri solusi saya katakan Pak, silakan istiqamah Anda punya Allah Subhanahu Dan nanti beritahu saya apa keputusan Bapak. Tidak beberapa lama saya ketemu dengan orang tersebut, beliau mengatakan, Ustaz, saya dapat jawaban. Apa Pak? Dua miliar untuk Allah Subhanahu Itu harta hati. Apalagi yang kadang-kadang cuma hutang orang sepuluh ribu dibawa kemana ke pasar-pasar kemana-mana. Pak Haji berhutang kepada saya yang belum belum bayar. Gak mau bayar. Mulai bu. Ya dibebaskan. Kita masih punya puluhan juta, ratusan nah, ribu. Ya, ini para ikhlas sekalian. Ah, Demi sumpah asal kita ikhlas. Maka mungkin pertanyaan tadi dijawab. Kalau seandainya orang kaya yang tidak mau bayar hutang, ini sedikit juga menyimpang sebelum saya jawab. Hati-hati dengan hutang. Penyakit orang berhutang itu malas bayar. Ini bukti cerita beliau dan dalilnya buktinya itu dalilnya dari saya dalilnya hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda maklul gani zulmun menunda-nunda pembayaran dari orang kaya itu orang yang mampu bayar itu adalah sebuah kedoliman makna tersirat dari hadis ini adalah sifat buruk dari orang yang berhutang pasti nunda-nunda Meskipun dari orang yang mampu bayar, ah entar aja, entar aja, entar aja. Itu yang terjadi kepada Maka meskipun dia orang yang diluaskan rezeki, kalau bapak ingin membebaskan silahkan bebaskan. Kecuali kalau ingin menanamkan nilai edukasi, pendidikan kepada orang yang berhutang. Maka katakan kepada dia, agar dia, agar dia belajar dari hak orang lain harus dikembalikan. Adapun masalah Bapak ingin membebaskan, maka ada beberapa cara. Yang pertama, ya sudah Bapak tidak beritahu kepada orang tersebut, sudah tidak saya bebaskan, selesai. Nggak perlu juga dia datang ke Bapak, Bapak panggil dia, nggak perlu. Bebaskan karena Allah sudah selesai urusan dia. Jadi pahami pak? Tapi ingat kalian, kalau kita ingin memberikan nilai edukasi, maka itu lain hal. Kita bisa katakan kepada dia, ayo bayar utang meskipun di dalam hati kita kita sudah menghalalkan. Wallahu a'lam. besar. Tapi saya juga mengatakan bagaimana kalau rakyat miskin itu bersoal penekanan. Artinya kalau kita terjemahkan, wahai anak manusia, sedekahkan hartamu, aku langsung ganti. Kemudian ayat yang lain yang semisal dengan hadis tadi, wa ma anfaqtum min syai' wa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian nafkahkan, maka Allah akan ganti niscaya ganti. Di situ pun Allah memakai fiil mudhari, kata kerja langsung pasti langsung Allah ganti. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Mungkin pelajaran menarik ini bisa merubah pola berpikir kita agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Perhatikan baik-baik. Ketahui bahwa bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang gajinya puluhan juta Bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang gajinya puluhan juta, orang-orang yang kaya tidak. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bi tamrah." Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya sekedar bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma tidak bisa dihargai. Dan setengah kurma bukan berarti kita ingin harganya berapa usah setengah kurma. Enggak. Tetapi walau hanya dengan sedikit. seratus rupiah. seribu rupiah. Tetapi kita bersedekah ikhlas karena Allah. Maka ini lebih utama dibandingkan kita tidak bersedekah. Maka hilangkan dari imajinasi kita bersedekah hanya untuk orang-orang yang kelebihan harta. Tidak. Bahkan bagaimana dalam hadis Rasul salah satu fikih bersedekah adalah mungkin bisa saya jawab pertanyaan Bapak bagaimana orang yang bakhil tersebut bisa menjadi dermawan dia harus memahami fikih bersedekah salah satu fikih bersedekah adalah <coughs> Rasul SAW ketika ditanya sedekah mana yang paling besar pahalanya Beliau menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun, sahihun, taftal faqra wa ta'mul bina." Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Dalam keadaan kamu mempunyai sifat bakhil, pahit. Karena orang sehat itu biasanya ingin makan apa saja, ingin minum apa saja, akhirnya punya sifat bakti. Yang ketiga, takut miskin ingin kaya sebesar ini itu sedekah paling besar pahala nah mudah-mudahan tips seperti ini membuat orang yang batin pikir pelit mendik, pahit itu menjadi mudah bersedekah Adapun permasalahan bolehkah orang kaya yang batin disedekahi agar dia merasa oh, saya kok malah disedekahi aturan saya yang bersedekah maka jawabannya boleh boleh saja dan tetap dapat pahala itu kalau untuk menilai edukasi eh, boleh boleh Akan tetapi kadang-kadang manjur, kadang-kadang tidak manjur. Wah enak nih, sudah kaya dapat sedekah. Enggak ya. ngerasa ngerasa dia. Allah. bercerai dianggap itu sebagai hutang. Ini namanya tidak sendiri. Hadiah dijilat kembali, luka dijilat kembali. Ya kita tidak bisa. Tidak bisa tidak tidak dinamakan nafkah tidak dinamakan sebagai hutang kalau sudah bercerai. Dia sudah itu nafkah. Cerai takdir Allah Subhanahu Ya, itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah tentang oh kebiasaan berhutang maka saya nasihatkan karena Allah jangan membiasakan berhutang salah satu pihak agar tidak terbiasa berhutang bedakan mana yang merupakan hanya sebatas keinginan dengan keperluan itu yang bisa membuat kita tidak mudah-mudah berhutang kita ingin mobil baru rumah baru istri baru Ya kan? Tapi apakah kita perlu? Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bedakan mana yang merupakan hanya sebatas keinginan misalkan saya beri contoh. Orang punya motor, sepeda motor. Ya, meskipun kadang-kadang menghidupkannya lebih lama daripada menungganginya. Tapi milik sendiri nggak mutar Ini lebih indah dibandingkan ya punya mobil mewah, punya motor motor uang, tetapi mutar Ya, nah, ada cerita menarik Pak dengan cerita ini mungkin saya tutup kajian ya, yaitu seorang keluarga A, keluarga B. Keluarga A istrinya hasad kepada keluarga B, berkata kepada suami wahai suami, lihat keluarga B, itu sang suami kan sama kerjaannya dengan kamu, jabatannya di kantor juga sama. Kenapa dia punya mobil setiap tiga bulan sekali ganti? Sang keluarga ini hasad. Maka sang suami dengan mudahnya menjawab, tenang aja deh. Dia itu ganti setiap tiga bulan mobil baru karena dia makan mobil. ya, itulah kadang-kadang ketidakpuasan membuat orang kadang-kadang berhutang. Maka amalkan hadis Rasul kul washrab wal baswata wa tasaddaq min ghairi sarafin wala naqil. Maka minumlah sesukamu, berpakaian sesukamu, bersedekahlah sesukamu dengan dua syarat, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mendatangkan kesombongan. Kemudian kiat yang kedua agar tidak mudah berhutang, ingat beratnya hutang. Tidak diampuni dosanya, ditahan dari masuk surga, tidak ada nasib di akhirat sampai dibayar hutang. Maka dengan mengingat seperti itu mudah-mudahan kita terjaga dari hutang dan satu lagi siapa yang ingin terjaga dari hutang baca doa Rasulullah SAW doanya mudah hafal insya Allah Allahumma Inni hmm. a'udzubika minal maqsam wal maghram. Hadis Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal maqsam wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan terlilit hutang. Ini sering sekali, jangan kita. Rasulullah SAW sering membaca dalam hadis riwayat Bukhari. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya kepada pengurus masjid Baitul Makmur semoga tetap istiqamah dan juga kepada kita semoga mati dalam keimanan dan saya ucapkan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain kalau seandainya tidak bertemu di dunia maka saya ucapkan sampai jumpa di surga yang Allah Subhanahu wa taala